Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب Zalika huruf ke-22 isyarah Zalika zalikum zalikum tilka tilkum tilkum artinya itu Zalika zalikum zalikum tilka tilkuma tilkum artinya itu ulaika mereka itu ulaika mereka itu zalika itu Alkitabu bukan huruf pasti yang lainnya la huruf keempat la nasoba lin nakirah la la la la tidak ada la la la la nothing nothing la la la la tidak ada la nasoba lin nakirah la tidak ada Roiba bukan fi, bukan huruf pasti yang lainnya fihi fi huruf ke satu bijari bi dengan k seperti lila untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam andari hatta sehingga bitawa demi fi di dalam hi huruf ke-25 domir Huhi dia lelaki humahi mereka berdua Humhim mereka lelaki Hadiah wanita humahi mereka berdua Hunahinna mereka wanita Kakakmu lelaki, kumakalian kalian berdua, kum kalian lelaki. kamu wanita, kumakalian kalian berdua, kunna kalian wanita iya ni aku na kami iya ni aku na kami iya ni aku na kami iya ni aku na kami hi dia laki-laki Hutan bukan huruf pasti yang lainnya lil muttaqin li huruf pertama bijari ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas mindari fi di dalam andari hatta sehingga bitawadami li untuk al muttaqin bukan huruf pasti yang lainnya